serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Heri sebagai Begawan Agung, Aid sebagai Kinanti, Yuli sebagai Cempaka, Bimo sebagai Kerasiluman, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. diceritakan, Begawan Agung membuka asal-usul dari Raden Burangrang dan Kinanti, serta berhasil melumpuhkan serta mengusir tokoh-tokoh dari tanah seberang yang secara diam-diam mengikuti perjalanan Kijalu Paringkat. Oh, bagaimana Tuan Purbaya? Rasanya sekarang tugas demi tugas telah menggayut di pundak kami. Belum lagi tuntas siluman ular itu muncul persoalan Gunung Wangun yang tidak kalah bahayanya. Dan kini urusan lama kami yang telah sekian lama kami pendam kembali menguak pada saat yang bersamaan. Uh, lupakanlah masalah siluman ular itu, Kek. Juga urusan di Bukit Wangun ini. Oh, apakah maksud Tuhan? Biarlah saya yang akan mengurus masalah di bukit ini. Oh, iya, iya. iya. Dan kemudian kami berdua akan mencari siluman ular itu. Jika memang harus segera mengurus persoalan di Taruman Negara, uh, kalian dapat segera berangkat. Uh, tetapi Tuhan, Tuhan tidak bisa pergi mencari siluman itu bersama istri Tuhan. Juga mengurus siluman Bukit Bangun ini dengan bantuan istri Tuhan. Ingatlah keadaan kandungan istri Tuhan. Iya, Kek. Percayakanlah saja urusan itu pada saya. Mudah-mudahan Dewa Agung akan merestui tindakan saya membantu melenyapkan siluman pembawa angkara murka itu. Tetapi bagaimana dengan kakek sendiri dan juga Raden Burangrang dan Tuan Putri Kinanti? Apakah kalian akan dapat mengurus tugas yang berbahaya itu? Ya, mudah-mudahan kami akan dapat mengurusnya, Tuan. Kami masih mempunyai sekelompok teman yang dapat membantu kami. Ah, baguslah jika memang demikian. Jika begitu, kami sekarang mohon diri saja. Permisi, Kek. Permisi, Tuan Putri. Raden. Ya, ya, ya. Prabu Purbaya bersama Cempaka permaisurinya kemudian meninggalkan Pondok Begawan Sokayana. Begawan Sokayana bersama dengan muridnya Kinanti dan Burangrang mengantar hingga ke halaman. Tetapi belum berapa jauh mereka melangkah, Begawan Sukayana melesat mengejarnya. Tunggu Tuhan. Oh. Ada apa kakek mengejar kami? Oh, maaf. Saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal sekali lagi pada Tuanku berdua. Perpisahan kali ini terasa berat sekali untuk saya. Bagaimana yang saya katakan kemarin, Tuhan? Uh, ah, saya sebenarnya ingin sekali menitipkan dua anak muda itu pada Tuanku. Saya ingin agar mereka belajar banyak dari Tuanku. Raden Burangrang cukup memiliki kematangan jiwa, Ken. Uh, eh, tetapi baiklah, jika memang kami memiliki waktu luang, kami akan singgah ke Negara. Kami berdua akan mencari kakek dan dua anak muda itu di istananya. Selamat tinggal. sesungguhnya? Mengapa Eyang yang ternyata seorang tokoh, seorang bangsawan yang merupakan tangan kanan kakek Linggawarman dari Taruma Negara, begitu hormat kepada mereka? Sikap Eyang nampaknya berlebihan sekali. Selain menghormatinya, kakek juga begitu mempercayainya. Oh, dia adalah pasangan suami istri pilihan dewa. Percayalah pada Eyang. Satu hal lagi. Uh, Eyang yang telah mengetahui siapa kami sesungguhnya, tetapi mengharapkan kami untuk mengikutinya, bahkan mengabdi kepadanya. <sighs> Kelak pada saatnya, kalian akan mengetahui siapa sesungguhnya mereka itu. Tapi, sekarang marilah kita berkemas untuk meninggalkan tempat ini. Demikianlah, kemudian Begawan Sokayana bersama dengan Raden Burangrang dan Kinanti bersiap-siap untuk berangkat menuju Kerajaan Tarumanagara yang terletak di tepi sungai Candarabaga. Musik Sedangkan Prabu Purbaya yang meninggalkan Pondok Begawan Sokayana akhirnya tiba di tepi sungai Sedane dan bersiap untuk naik ke atas bukit yang dikenal penduduk desa sekitar itu dengan nama Gunung Mangun. Kita berhenti dulu di sini, Dinda. Uh, apakah ada yang ingin Kanda katakan? Uh, benar, Dinda. Uh, Kanda Kanda uh, menghendaki Dinda kembali ke istana. Jika Dinda tidak berkeberatan, Begawan Sukayana begitu mencemaskan keadaan kandungan Dinda. Uh, Kanda harapkan Dinda pun demikian. Oh, tentu saja, Kanda. Tetapi Dinda akan gelisah jika Kanda tidak menjenguk Dinda setiap malam. Uh, baiklah. Kanda akan berjanji akan menjenguk Dinda setiap malam. Dan Kanda berjanji akan menceritakan semua perkembangan yang Kanda dapati di sekitar tempat ini? Kanda berjanji. Setiap hari Kanda akan meluangkan waktu untuk menjenguk Dinda. <sighs> Terima kasih Kanda. Jika begitu, sedikit terobati kecemasan Dinda dengan janji Kanda. Ah, jika begitu segeralah tinggalkan tempat ini. Kembalilah ke istana. Beristirahatlah dengan sebaik-baiknya Rawatlah kandungan Dinda dengan sebaik-baiknya. Oh. Baiklah, Kanda. Dinda akan kembali. Oh. Jagalah diri Kanda baik-baik. Selamat tinggal, Kanda. Huh? Dengan menahan isak, Cempaka memusatkan pikirannya, menggelarkan aji halimunan tingkat tertinggi yang mampu memindahkan raganya menembus ruang. Sesaat kemudian, tubuh Cempaka telah sirna dari hadapan Prabu Perbaya di kaki Bukit Mangun dan tiba di ruangan indah di Istana Kerajaan Sunda. Untuk beberapa saat, Prabu Purbaya masih saja terpaku. Kesunyian tiba-tiba saja dirasakan mencekam dirinya. Oh, hari sudah sore. Aku akan segera naik ke atas bukit wangun itu. Hup! Bagaimana aku dapat menemukan siluman jahat penunggu bukit ini? Suasana demikian sunyinya. Uh, agaknya aku harus menunggu hingga hari menjadi gelap. Oh, biarlah. Aku duduk saja di sini, di puncak bukit wangun ini. Prabu Purbaya duduk bersemedi di rerumputan di puncak Bukit Mangun, tepat di muka gua kecil tempat Anting Wulan melakukan tapa berata. Ketika malam tiba, suasana di tempat itu seakan-akan mencekam beku, kesunyian, kelengangan, bersatu padu dengan udara yang dingin menusuk tulang. Prabu Purbaya yang masih tetap duduk bersila, masih tenggelam dalam semedinya, seakan-akan telah berubah menjadi patung batu. Malam terus merambat naik ke ujungnya. Tiba-tiba saja suasana di puncak Bukit Mangun di sekitar Prabu Purbaya berubah menjadi semakin mencekam. Suara binatang-binatang malam seketika lenyap. Prabu Purbaya disentak oleh kekuatan yang tidak diketahuinya dan ia segera terjaga dari semedinya. Hmm. Aku merasakan adanya suasana yang lain. Agaknya makhluk yang tengah aku cari telah muncul di sekitarku. Kakek iya, Sukayana pernah mengatakan bahwa keraputi siluman banyak terdapat di tempat ini. Hmm, aku akan menyelidiki keadaan di sekitar tempat ini. Oh, untunglah cahaya bulan dan bintang di angkasa raya cukup membantu pandangan mataku dan pepohonan di sekitar bukit ini tidak terlalu lebat Prabu Purbaya melangkahkan kakinya perlahan menembus tempat yang rimbun. Akan tetapi setelah beberapa lama ia berjalan, tidak juga ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tetapi ketika ia tiba di bagian timur bukit kecil itu, Hmm, aku mendengar suara air. Sebuah sungai kecil kah? Oh, Sebuah mata air. Sebuah mata air yang besar yang membentuk sebuah kolam. Dan mengalirkan airnya turun ke bawah bukit merupakan anak sungai yang kecil. Prabu Purbaya berjalan mendekati kolam kecil itu dan kemudian duduk di pinggiran kolam itu Aku merasakan adanya sesuatu yang lain di sekitar tempat ini. Bulu kuduku meremang. Sepertinya aku telah tiba di wilayah mereka. Oh, aku akan mencoba mengerahkan kekuatan batinku. Aku akan memohon pada kekuatan sakti yang bersemayam di dalam tubuhku untuk melihat situasi di sekitar tempat ini. Hup. Kembali, Prabu Purbaya bersemit mencoba menghubungkan segala kekuatannya dengan kekuatan suci yang bersemayam di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, tubuh Prabu Purbaya telah dirambati oleh cahaya kuning keemasan yang makin lama semakin tebal menyelubungi seluruh bagian tubuhnya dan hawa hangat terasa bergulung di seluruh tubuhnya. Setelah merasakan tubuhnya menjadi hangat, Prabu Purbaya pun kemudian membuka matanya. Dada Prabu Purbaya berdesir. Ternyata apa yang diduganya adalah benar. Di hadapannya, di tengah kolam dan sekitar dirinya yang tengah bersemedi dipenuhi oleh kera-kera putih. Sebagian dari mereka tengah berendam di dalam kolam di hadapannya, tetapi nampak oleh Prabu Purbaya betapa gelisahnya mereka. Hmm, inikah siluman-siluman kerap putih pengganggu para penduduk? Atau mungkin ada makhluk atau kekuatan jahat lainnya? Oh, akan kucoba selidiki. kalian penyebar bencana di tanah ini penyebar bencana di sekitar bukit ini gerak kerak putih itu tidak menjawab ia kelihatan menjadi semakin gelisah Beberapa di antara mereka yang semula berada jauh dari teman-temannya melompat mendekati tempat temannya. Mereka kemudian berkumpul membentuk satu kelompok. Mereka agaknya telah menyadari dengan siapa mereka berhadapan. nampak begitu ketakutan. Dan wajah mereka begitu memelas. Oh, aku kira bukan mereka merekalah pembawa bencana di daerah ini. Oh, suara kera besar. tidak peduli dengan siapa aku berhadapan. Hmm, ah. Hei, siluman jahat. Agaknya engkaulah pembawa bencana bagi penduduk di sekitar hmm. bukit ini. Benar. Akulah yang akan menghukum manusia yang naik dan menginjak-injak wilayahku. Hai, siluman jahat. Dewata Agung telah memberikan tempat dan wilayah untuk kehidupanmu. Alam nyata ini adalah tempat kami manusia untuk hidup dan mencari kehidupan. Karena itu janganlah sekali-kali engkau melanggarnya. aku tidak mau dua kali tersingkir. Baru beberapa hari yang lalu aku menempati kembali wilayahku setelah tersingkir oleh siluman ular. Karena itu, engkau akan menjadi korbanku, hai anak muda. Demi kekuatan agung, aku akan menghancurkan kekuatan iblis di hadapanku ini. Hup. Prabu Purbaya memusatkan pikirannya beberapa saat dan sekejap kemudian tubuhnya bergetar hebat. Cahaya kebiru-biruan nampak bergolak di antara cahaya keemasan yang menyelubungi dadanya. Dan beberapa saat saja, cahaya kebiru-biruan itu berpindah cepat ke arah tangan kanan Prabu Purbaya yang tengah teracung tinggi dan... Prabu Purbaya, tiba-tiba muncul sebilah kujang yang bersinar kebiru-biruan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.